pokoknya amal kula sampeyan ni akeh kotore akeh regete cara gabang ngono yo campur kawul campur gamen regane sik murah mangkane mlebu Ramadan niku gabae disolek diproses tenggene penggilingan yo lara disolek saulang kok yang rampung digiling rampung diselep, medal niku wis gak rupa gabah ning sudah berubah dadi beras munda api munda putih munda bersih regane ya munda larang makanya romantun ini sampeyan diselet, digiling ya loro awan poso kalian mangan kalian ngombe kon mempet nafsu padahal panasnya koyok ngono loro ancen diselek bengi cek tarawi witir berat terutama kanggo sing lemu-lemu kuwi imame cepet kaya gelundung sek tadarus Quran sek intika loro diselek tapi engko munda apik munda bersih dadi beras regane munda larang Allahumma sholli ala Muhammad Para jamaah sesungguhnya Ramadan niku proses gawe nglarangno regane kula panjenengan. Tiap tahun diproses Ramadan supaya tiap tahun regane mundak larang. Diproses Ramadan maneh supaya mundak larang maneh. Lah wong urip iku tambah suwe yo kudu tambah larang. Ojo sampe urip kok tambah suwe tambah murah. Urip model apa? Wong barang donya e sedoyo tambah suwe tambah larang nggih mboten? Regane tanah teng Kediri niki tambah suwe tambah murah napa tambah larang? Regane pakaian tambah suwe yo tambah perabot rumah tangga regane tambah suwe yo tambah. Mau BBM tarif dasar listrik regane tambah suwe yo tambah. kiai yang ngono mulane tambah ono wong durung-durung wis dikontrak tahun lalu yo didelok sih tambah apa ora terus ngene sampeyan aja sampe dadi gabah sing double maksudnya ndak blek mboten purun diproses mboten purun digiling gak gelem diselek dilebono selek lu Enggak kadang wis mlebu jero selek pe mletik metu pikir sing diproses digiling diselek urung karuan dadi gabah apik kok kadang-kadang remuk dadi menir kadang-kadang kulite ra iso ilang dadi lelas. ngene apa nggih Oh, menirnya nyaut. kuta niku gabang dablek wong liyane awan-awan do ndekne malah budal nyang warung meden kerang telap leh mangan besual-besual leh mangan serupa-serupa leh ngombe kebal kebul rokokan niku gabang dablek Wong liyane bengi-bengi do nyang masjid, nyang musola, sholat taraweh witir, ini malah budal karaoke. Ajep ajep ajep ajep ajep ajep. kapan dablek, liyane do terus maca Quran, ini kok malah eh eh, Gaban dablek, liyane do silo, iktikaf nyang masjid. dene kok silo nang gerdu bantingi kartu, Ha, gabah gablek nah punten para jamaah gabah kok gablek gak gelem diselek kok utah yuk disaponi dibuat nyang peluruan kok nang peluruan terus ditutuli pite lewong kok gablek gak gelem diproses remandon yuk disaponi buang nang peluruan akhirat neroko kok nokono ditutuli grandong pramilo para jamaah kalau proses Ramadan ini kita jalani dengan baik dan benar amal ibadah yang leres ya lurus maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kelakon. Ini orang yang meraih kemenangan, orang yang kembali fitrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula kota Kediri tiap tahun selalu berproses, berbenah, berproses, berbenah agar Kediri lebih baik, lebih baik dan lebih baik ke depan, lebih sejahtera, lebih aman, lebih barokah. Nembian hari jadi gak ono pengajian-pengajian model ini iki. Masa iki wani kotane Mas Abu, wakile bunyai oleh gak pengajian pengajian banget ten lagi tujuannya masyarakat Kediri ku ben masyarakat sing nasionalis, cinta tanah air, guyup rukun dalam keberagaman. Terus yo dadi religius, tambah sergep ibadai, tambah rajin ibadai, meningkat iman takwane, baik yang hablum minallah maupun hablum senang Seneng boten lek negarane aman. Seneng boten lek negarane tentrem. uripe yo nyaman ibadah yo tenang koyok sebagian negara Arab kae yang mayoritas penduduknya beragama Islam tapi ribut kesro perang bom sak wayang-wayang di lubang, di lubang, bocah sekolah ora tenang bocah ngaji ora tenang wong urip saben dina yo ya gupuh terus hadu aja harap-harap cemas loro uripe lha sama ngaji ini iki lak iso tenang to jajal dipikir umpama sampean pas ngaji ini iki lho ana bom nyasar bor piye perasaanmu eh Yo mancen bom yo ada ngono kuwi lho ndi kaya ana bom suarane kok truk kuwi bome bojomu kuwi dipikir mulane sing rukun kuwi ora usah melu aliran-aliran sing dorang genah yang radikal-radikal ngono -radikal iki saiki rondo Kesro izin komandan Pak Kapolres lah teroris ngawur-ngawur kendel-kendel ngawur ngawur nang kendel kendel kantor polisi diteror bom ngantek mapolda lho ya diteror bom makanya saya ini polisi dorawani turu kantor turun gerdu Lo saman pikir Pak bayang no saman misalnya pas ngeloni bojo sampean di pinggir sampean nono bom ayo piye? gubuh melu wayu karo kontal kantul Wis sing mbok guyu mesti kontal kampune itu. Kalau prosesnya dijalani dengan baik dan benar, ya lurus ya lurus. Dosa-dosamu di ngapura kabeh karo Gusti. Para jamaah perlu diingat, bersih dosa yang berkaitan dengan Allah ini belum cukup kalau masih punya tanggungan kesalahan dan dosa-dosa dengan sesama. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس manusia selalu diliputi kehinaan kalau tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam ibadah mahdoh, ibadah ritual melalui jalur hablum minallah dan menjaga hubungan baik dengan sesama melalui ibadah muamalah ibadah sosial dalam jalur hablum minan nas halo saapi-api eh, ibadah eh, sampeyan yang Allah tapi lek karo sapodo-podo gak iso api muspro ibadahin eh, gua saya sering menggambarkan umpama sholatmu tok banget iya, iya. iya. saking nabi eh lo ngelafal nih niat usun usun us us us us usun takbir neses neses bacaannya pasti banget ke diulang dikit terus pengen sembuh kebun terus lumbang rokok isuwe melungkere rokok isangang menit opo manis sujud nyosok rongjak sujud sampai batuknya benjut zikir sampai lambenin jedir baca Quran wiridan sak dalang dalang hmm, poso sak bendino berangkat haji tiap taun berangkat umroh seminggu ping limo iso main Mekah tapi dengan sesama elek karo dulur gak akur karo tonggo gak nyopo karo konco gak duwe dugo muspro ibadah. ini yang disabdakan Nabi yang kutullah qati'a rahimin walau mata jawfal ka'bah Allah melaknat orang yang mutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam ka'bah